Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kita sekarang masih berada pada syarah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengenai ucapan imam Al-Baikuni, "Abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila." Yang mana beliau telah membahas kemarin mengenai Naam lafaz Ahmad di dalam Al-Qur'an yaitu pada surat As-Saff. Dalam surat As-Saff itu Nabi Isa alaihissalam menyebutkan nama Ahmad di situ. Akan datang Nabi setelah Nabi Isa siapa? Ahmad. Yang diinginkan di situ menurut pendapat yang sahih barakallahu fikum dan juga ahli tafsir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paham itu ya? Tujuannya kenapa kemarin tujuannya? Tujuannya agar orang-orang Bani Israel itu semakin nampak bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling terpuji dan paling utama. Itu yang pertama. Yang kedua tujuannya membantah orang-orang Bani Israel yang mereka mengira, wah ini Ahmad itu bukan Muhammad. Muhammad lain, Ahmad lain. Dibantah di situ. Nah, ya barakallahu fikum. Naam. Kemudian berikutnya barakallahu fikum wa hafizakumullah. Qala al-muallif eh, qala syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, "Walakin naqulu lahum" akan tetapi kita katakan kepada mereka, "Inna qaulakum" sesungguhnya ucapan kalian annahu lam ya'ti ba'd. Nah, bahwasanya tidak akan datang lagi nabi setelah Nabi Isa kadzibun. Ini adalah kedustaan. Paham belum ini? Kedustaan. Kenapa kedustaan barakallahu fikum? Karena datang setelah Nabi Isa alaihi datang lagi nabi. Ya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Isa alaihi belum meninggal, masih hidup, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ke langit barakallahu fikum. Cuman orang yang waktu itu nah barakallahu fikum sesuai dengan kisahnya Ya, sebutkan dalam tafsir itu bahwasanya ada orang yang mengejar-ngejar Nabi Isa kemudian masuk dalam gua. Paham ya? Setelah keluar dari gua tersebut diserupakan apa? Wajahnya seperti wajah Nabi Isa. Paham ya? Nah, subbiha diserupakan itu. Bukan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat ke langit. Nah, wallah alam tentang kesahihannya namanya siapa itu? Yudas Iskariot. Paham ya? Namanya Yudas Iskariot. Wallah alam benar atau enggak yang jelas disebutkan dalam sebagian tafsir seperti itu. Orang yang di yang disalib waktu itu, yang murid Nabi Isa itu Yudas Iskariot. <laughs> Ewa, namanya itu Allah alam. Cuman apa cuman dikhawatirkan nanti kisah Israiliyat. Tidak perlu kita jadikan sandaran, yang penting kita apa? Yang penting kita yakini bahwasanya waktu itu orang yang ditangkap kemudian dibunuh, disalib itu bukan Nabi Isa salam, tapi apa? Tapi orang yang serupakan wajahnya untuk menguji mereka. Nabi Isa masih ada. Dan itu pun Nabi Isa nanti turun di akhir zaman ketika bunuh Dajjal, turun sebagai nabi baru atau pengikut Rasulullah? Pengikut. Namanya bersama pengikut Rasulullah bukan nabi yang baru. Nabi yang terakhir Rasulullah itu. La nabiyya ba'di ya Rasulullah. Tidak ada nabi lagi setelahku. Selesai. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Nabi Muhammad itu adalah bapak seorang di antara kalian. Namun beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Paham itu ya? Hewan Jadi keliru ya orang-orang yang mengaku sebagai nabi Kata mereka bacanya keliru. Bacanya dikatakan bacanya la nabiyun ba'di. La itu adalah nabi setelahku. Karena katanya la itu mutadak, nabiyun khabar. Jadi la itu adalah nabi setelahku. Jadi ada nabi namanya la. Nabi la. Oh ya. Nabi namanya la. Itu hati-hati ya. Nah, karena bacanya la nabiyun ba'di. La itu adalah apa? Mutadaknya. Nabiyun itu khabarnya katanya. Lihat terus lainnya bagaimana mutada bagaimana itu? Mutada'un marfu' wal turafi dhammah muqaddarah ala hikayah. Lah gitu. Allah musta'an. Nabiun khabarnya berarti la adalah nabi setelahku. Berarti setelahku ada nabi lagi namanya la. Ini keliru juga ya. Keliru tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi yang benar la la nabi yang jinsi yang fungsinya menafikan seluruh jenis kenabian ditiadakan la nabiyya. La nabiyya, tidak ada nabi satupun setelahku. Amnya. Seperti seperti apa? Seperti penafian la rajula fil masjid. Tidak ada satu orang pun di dalam masjid. Laki-laki enggak ada. Paham ya? Tapi perempuan mungkin ada enggak? Bisa jadi karena penafiannya laki-laki. Paham ya? Nah, nah di sinilah la ya ba'di, tidak ada nabi sekali nah satu pun setelahku nanti. Enggak perempuan, enggak laki-laki, enggak pesan itu enggak ada sama sekali. Semua ditiadakan. Karena apa? Karena la nafiyal li jinsi. Paham ya? La yang fungsinya meniadakan seluruh jenisnya. Umum. Paham maksudnya Nah, la ilaha illallah. Tiada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu Taala Semua sembahan ditiadakan. Paham maksudnya Eh, jangan sampai keliru ya. Nah, karena Rasulullah telah bersabda bahwasanya akan datang di akhir zaman salasuna kadzabun. 30 orang punya 30 orang yang mereka berdusta semuanya. Kullu wahidin minhum yad'i annahu nabi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau sebagaimana Rasulullah sabdakan, masing-masing mereka ini mengaku dirinya nabi. Di antaranya Muslimah al-Kadzdzab. Ewa, wal billah. Kita lihat sini. Naam, li'anna Allah Ta'ala qala fi nafsil ayah. Jadi orang yang mengatakan bahwasanya tidak datang lagi nabi setelah Nabi Isa, itulah kadzib, kedustaan. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman pada ayat itu sendiri, falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Ketika telah datang kepada mereka dengan petunjuk, dengan bayinat, penjelasan-penjelasan, Maksudnya siapa ini? Nah, barakallahu fikum. Siapa yang datang setelahnya maksudnya? Nabi Muhammad SAW, Ahmad. Karena datang setelah Nabi Isa SAW. Membawa bukti dan burhan. Qalu, akhirnya mereka pun apa? Mengatakan, Hada sihron mubin. Ini ada sihir yang nyata, bayangkan. Membangkang berarti kan? Membangkang. Nah, ini termasuk apa? Termasuk salah satu sunnah Bani Israel. Orang Yahud, hati-hati. Nah, setelah datang penjelasan tentang kebenaran, ilmunya ada tapi tidak meng mengamalkan. Paham ya? Nah, mereka memiliki ilmu tapi ilmu nggak diamalkan. Yahud, orang Nasara apa? Beramal tanpa ilmu. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wa jaa'a fi'lun madin. Jaa ini fi'il madhi. Paham ya? Jadi Syekh Muhammad sallallahu alaihi itu kalau mensyarah bagusnya dan juga kita senang itu kadang menyinggung sedikit masalah nahu. Walaupun dikit-dikit tapi untuk menjelaskan itu fungsinya. Paham ya? Ini kan sekarang jaa, siapa yang datang? Fi'il madhi enggak jaa itu? Ewa. Wa jaa fi'lun madhin yakni anna Ahmad jaa. Tambah jelas lagi. Yang datang itu Ahmad, siapa Ahmad? Nabi Muhammad sallallahu alaihi salam Dan ketika Nabi Muhammad datang kepada mereka, gitu maksudnya. Paham belum? Naam. Wala na'lam anna ahadan jaa ba'da Isa alaihi salam illa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak dan kami atau kita tidak mengetahui eh, bahwasanya ada seorang pun tidak mengetahui bahwasanya ada seorang pun yang datang setelah Nabi Isa melainkan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Ahmad itu adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahfuz salah ya? Naam. Berikutnya. Wa baina Muhammadin wa Ahmad farqun fi sighati wal makna. Perhatikan ini. Kalau kita telusuri kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala Antara lafaz Muhammad dan Ahmad itu ada perbedaan dari sisi bentuk dan makna. Bentuknya beda, maknanya pun juga berbeda. berbeda. Nah, barakallahu fikum. Karena apa kemarin kaidahnya? Naam. Apa e, kaidahnya kemarin itu? Ikhtilaful mabna yadullu ala ikhtilafil makna. Paham ya? Kaidahnya apa kaidahnya? An-ikhtilafa al-mabna yadullu ala ikhtilafil makna Berbedanya bangunan atau susunan itu menunjukkan juga berbeda makna. Ahmad sama Muhammad bangunannya sama enggak? Bentuknya sama enggak bentuknya? Eh? Muhammad sama Ahmad bentuknya sama? Lafadznya loh, beda. Ahmad bentuknya Ahmad al-Af'al ya enggak? Muhammad si Ahmad bentuk apa? Isim isim maf'ul. Paham ya? Ahmad isim tafdhil. Beda enggak bentuknya? Ya, perbedaan bentuk seperti ini juga menunjukkan perbedaan makna. Tapi kalau dari namanya sama-sama Rasulullah itu. Nah, kita lihat sini. Amma fi sighah adapun ditinjau dari sisi bentuknya, fa Muhammadun ism maf'ul. Hammada yuhammidu. Apa? Tahmidan. Muhammadun Muhammadin. Eh, Muhammadun atau Muhammad. Kalau Muhammad itu ism fa'il, kalau Muhammad ism apa? Maf'ul. Wa Ahmad ism tafdil. Ahmad itu ism tafdil. Sudah kita jelaskan secara globalnya isim tafdil itu adalah sebuah isim yang menunjukkan apa? Ya dulu ala musyarakat sifat wa ziyadah. Kebersamaan sama-sama dari sisi sifat dan ada tambahan lagi. Paham tidak? Ya? Nah. Kita lihat di sini. Ammal farqu bainahuma fil ma'na. Adapun perbedaan antara keduanya dari sisi makna, perhatikan. Fa fi Muhammadin yakunul fi'lu waqi'an minan nas. Maka pada lafaz Muhammad isim maf'ul maka perbuatan yang namanya pujian itu terjadi muncul dari manusia. Muhammad itu apa artinya? Orang yang dipuji. Jadi pujiannya muncul dari mana? Dari manusia. Paham belum ini? Muhammad itu artinya apa? Orang yang dipuji. Yang muji siapa? Manusia. Paham belum? Nah, perhatikan ini. Ai nasa yahmadunahu. Maknanya bahwasanya manusia itu memuji Nabi Muhammad. Memujinya. Paham maksudnya ini? Paham belum? Ewana eh, na'am barakallahu fikum. Mafhum salah ya? Itu yang namanya Muhammad. Isim apa tadi? Maf'ul dari kata hammada, yuhammidu, tahmidan, muhammidun, muhammadun. Hamid fi'il amrnya. Hamid. Hah? Sama? Beda. Hamid. Sama beda? Beda al-fi'il Hamada. hammada. Fil mudhari'nya yuhammidu. Fil amalnya hammid. Paham ya? Hammid. Paham ya? Nah, seperti apa? Seperti nah barakallahu fikum qatta'a yuqatti'u qatti'. Paham ya? Fa'ala yuf'ilu fa'il. Eh, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Itu pembahasannya pada ilmu sharaf, bukan di kitab ini. Nah, berikutnya. Wa Ahmad dalam Ahmad sekarang perhatikan Ahmad yakunul fi'lu Nah, menjadilah perbuatan eh, perbuatan pujian tersebut waqi'an minhu. Bersumber dari siapa? Bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu perbuatan pujian tersebut. Maknanya apa? Yakni annahu sallallahu alaihi wasallam ahmadun nas lillahi taala. Maknanya bahwasannya Allah bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu itu adalah manusia yang paling terpuji. Nah, yang paling memuji untuk Allah Subhanahu wa taala. Paham belum? Paham enggak? Pujiannya muncul dari siapa berarti? Yang di sini yang pakai logika Ahmad. Rasulullah Rasulullah adalah orang yang paling bisa memuji untuk Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Atau manusia yang paling terpuji untuk Allah Subhanahu wa taala. Paham belum? Nah, tapi kalau Muhammad kan artinya yang dipuji. Ya, yang kedua. Yakunu waqi'an 'alaihi. Bisa jadi juga nah barakallahu fikum. Nah, lafaz Ahmad ini pujian tersebut waqi'an 'alaihi mengenai pada dirinya. Tanya Mengenai pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni annahu huwa an yuhmad, bahwasanya Rasulullah adalah orang yang paling berhak untuk dipuji. Mengenai siapa tadi? Pujiannya? Aksufian? Mengenai siapa pujiannya ini? Mengenai Rasulullah. Itu makna yang kedua. Paham tidak? Kan untuk masalah Ahmad ada dua makna. Makna yang pertama, yakunul fi'lu waqi'an minhu. Bisa jadi perbuatan pujian ini muncul dari Rasulullah. Maksudnya bahasa Rasulullah itu adalah orang yang paling bisa atau orang yang paling memuji eh, di antara manusia untuk Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Orang dari kalangan manusia yang paling memuji untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya memuji juga, cuma Rasulullah itu paling yang lebih memuji Allah Subhanahu wa taala itu. Itu kalau makna yang pertama. Makna yang kedua, bisa jadi maknanya apa? Pujian tersebut mengenai diri Rasulullah Maksudnya adalah Rasulullah itu adalah manusia yang paling berhak untuk dipuji. Enggak ya, usah terlalu bingung. Fayakunu Muhammadun humida bil fi'il. Maka menjadi lafaz Muhammad itu dipuji dengan perbuatan humida bil fi'il. Wa Ahmad ay kana hamduhu ala wajhin yastahiqqu. Adapun Ahmad maknanya adalah hamduhu pujian tersebut ala wajhi ala wajhin yastahiqqu. Nah, berdasarkan bentuk yang layak, yang berhak untuknya. Li'annahu ahaqqun nas an yuhmad dikarenakan eh, Rasulullah adalah manusia yang paling berhak untuk dipuji. ala hadha huwa sir fi anna Allah taala dan bisa jadi ini adalah rahasia yang ada pada enam eh, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala alhama Isa memberikan ilham, memberikan wahyu kepada Nabi Isa alaihi salam an yaqul untuk mengatakan wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Dan juga Allah taala dalam keadaan memberikan kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku namanya siapa? Ahmad. Namanya Ahmad. Hatta yatabah hatta yubayyana li Bani Israil hingga Nabi Isa as menjelaskan kepada Bani Israel annahu ahmadun nas taala bahwa sanad Muhammad SAW adalah apa? adalah manusia yang bisa memuji untuk Allah Subhanahu wa taala wa annahu ahakun nas bi an yuhmad dan wasanad Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang atau manusia yang berhak untuk dipuji Mafhum salah ya? Aywana ambarakallahu fikum itu mengenai makna daripada na'am uh, ucapan Al-Imam Al-Baiquni lafaz Muhammadin khairin nabiyyin ursila. Na'am. Kita ambil dikit. Wa qaluhu khairun nabiyyin ursila. Ucapan Ibnu ucapan Al-Imam Al-Baiquni rahimahullahu taala khairun nabiyyin ursila. Naam jama'al mu'allifu huna bainan nubuwah wal risalah. Paham loh? Di sini digabungkan kan Nabi sama Rasul juga sebutkan ini. Nabiin ursila. Lafat an-nubuwah, sifat nubuah pada nabi dan juga sifat risalah pada rasul digabungkan enggak itu? Digabungkan, perhatikan tuh. Khairin Nabiin ursila, abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairin Nabiin ursila. Nabiin ursila digabungkan. Kata beliau, jama'al muallifu huna bainan nubuwah war risalah Al-Mu'allib di sini, yaitu Al-Imam Al-Baikuni di sini, menggabungkan antara sifat nubuah dan risalah. Sifat kenabian dan juga sifat kerasulan. Li'anna nabiyya mustaqun. Dikarenakan nabi mustaqun. Naam, diambil dari kata apa? Naam mustaqun minan naba. Diambil dari kata naba. Apa artinya? Yang sahih wallahu alam kaimina itu. Diambil dari kata naba. Wa huwa fa'il Yun itu aslinya sigohnya apa? Fa'ilun. Cuman apa diidghamkan. Yaknya berapa itu Aksufyan? Yun Dua. Timbangannya apa? Fa'ilun. Benar. Karena diidghamkan kelihatannya cuma satu. Yun fa'ilun. Paham belum? Ewana, eh, perhatikan itu. Fahuwa fa'ilun ma'na maf'ul. Bahwasanya Yun itu adalah mengikuti timbangan fa'ilun maknanya adalah apa? Maf'ul. Itu maf'ul berarti nanti Nah, apa maf'ul berarti nanti? Maf'ul. Mabnu. Mabnu itu nanti. <laughs> Allah musta'anam. Kita lihat sini. Au huwa mustaqun minan nubuwah. Nah, atau dia diambil pecahan dari lafaz nubuwah. Paham ya? Nabi dari lafaz nubuwah ai nabayan idar tafa'a. Maksudnya adalah naba idar tafa'a apabila meninggi. Kedudukannya tinggi gitu. Mulia sempurna. Nah, wa nabiyyu la syakka annahu rafi'ur rutbah. Dan nabi itu enggak diragukan lagi bahwasanya kedudukannya tinggi. Nabi, paham ya? Kedudukannya tinggi. Nah, wa nabiyyu la syakka annahu rafi'ur rutbah. Yang namanya nabi itu tidak ragukan lagi bahwasanya dia apa? Rafi'ur rutbah, kedudukannya tinggi. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam akmalu man ursal. Sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling sempurna yang diutus akmal man ursal. Ya, yang paling sempurna enam dari kalangan nabi-nabi yang diutus. Wa akmal man unbi enam man un, unbi'a. Dan juga apa? Adalah orang yang apa? Yang paling sempurna nah, dari kalangan nabi yang dijadikan apa? Nabi. Nah, diberikan apa? Enam sifat nubuah. Walihada qala Muhammadun kharin nabiyyin ursila. Oleh karena ini Al-Imam Al-Baiquni mengatakan Nabi Muhammad sebaik-baik nabi yang diutus. Paham ya? Ngam. Dan di sana nanti ada kaidah setiap nabi itu ada rasul. Paham ya? Atau sebaliknya. Setiap rasul nabi atau setiap nabi ada rasul? Setiap rasul ada nabi. Sehingga apa? Sehingga ulul azmi minar rusul itu nabi semua. Paham ya? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Bersabarlah engkau sebagaimana bersabarnya para ulul azmi minar rusul. Siapakah ulul azmi ini? Berapa orang? enam atau tujuh? Eh? Lima saja? Lima saja? Lima saja atau enam, Muhammad? Ulul Azmi itu. Asufyan? Eh? Banyak? Banyak? Yang ulul azmi, yang diberikan memang dalam artian bagaimana perjuangannya, bagaimana pengorbanannya dan semisalnya Ulul azm ini cuma lima saja. Yakin, harus yakin ya. Lima saja. Tapi yakin, orang aku keliru. Oh ya? Lima ya, itu ulul azm rasul. Terkumpul dalam sebuah pantun yang sangat bagus, mudah dihafal. Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa fa hum ulul azmi fa'lamu. Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa wa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Ngam ya? Nabi Muhammad, Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, hum ulul azmi fa'lamu mereka adalah ulul azmi ketahuilah. Paham ya terkumpul dalam sebuah pantun tadi. Muhammadun Ibrahim Musa kalimuhu fa'isa fanuhun hum ulul azmi fa'lamu. Kenapa dikatakan ulul azmi barakallahu fikum kalau kita telusuri sejarah perjuangannya pengorbanannya sangat besar. Nah, barakallahu fikum tidak sempat dan tidak cukup waktunya kalau kita jelaskan di sini satu persatu. Yang jelas sama, Yang jelas ulul azm itu lima tadi itu. Naam. Paham itu ya? Aywan barakallahu fikum hafizakumullah. Itu yang disampaikan oleh beliau di sini. Dari sini, wal mu'allif dan mu'allif di sini qala mengatakan nabiyyin ursila, nabi yang diutus. Walam yakul khairi rasulin ursila. Ya, perhatikan ini. Termasuk rahasia. Kenapa yang diucapkan? Naam Barakallahu fikum sebaik-baik nabi yang diutus. Kenapa tidak mengatakan sebaik-baik rasul yang diutus? Perhatikan ini. Walam yakul khairun rasulin ursila. Sebaik-baik rasul yang diutus. Kenapa? Wa dzalika li'anna kullu li'anna kullar rasulin nabi. Yang demikian itu dikarenakan setiap rasul itu nabi. Paham ya? Setiap rasul itu apa? Nabi. Wa turisalah risalah 'ala nubuwah min babid dalalatul luzum. Dan penunjukan kerasulan sini perhatikan. Wa turisalah. risalah dan penunjukan risalah kerasulan di sini ala nubuah terhadap nubuah kenabian min babi dalalatul luzum dalam bab apa? Luzum keharusan. Paham ya? Keharusan dalam bab penunjukan yang sifatnya keharusan. Harusnya bagaimana maksudnya? Maksudnya nam yang namanya rasul itu mesti nabi gitu loh. Dengan dengan penunjukan yang luzum ini. Lazimnya yang namanya rasul apa? Nabi. Keharusan yang namanya rasul adalah nabi gitu loh maksudnya. Ayo kita lihat sini. Li'anna min man lazama kau li'anna minnam li'anna min lazimi kaunihi rasulan an yakuna nabiyyan. Dikarenakan termasuk keharusan keadaan seseorang itu menjadi rasul apa itu an yakuna nabiyyan maka dia juga nabi. Keharusan ini keharusan. Fa idza dzukira lafdhu, nah apabila disebutkan sebuah lafaz sharihan yang terang-terangan karena dari keafsah bidalalah. saya yang seperti itu akan apa? Akan lebih afsah, lebih fushah, lebih gamblang untuk menunjukkan ala maksud apa yang diinginkan. Paham belum ini? Nah, jadi penyebutan nabi yang ursila ya wa itu dalam dalam bab apa? Bab apa tadi? Nah, dalalatul luzum. Dalalatul luzum maksudnya bagaimana? Maksudnya yang namanya rasul ya mesti nabi. Itu loh. Falzam ya, nah. Falzamu baina nubuwah risalah, maka penggabungan di sini nabiyyin ursila. Penggabungan di sini antara kenabian dan risalah, dia enggak digabung itu kan? Nabiyyin ursila. Nabiyyin itu sifat nubuwah itu, ursila sifat apa? Risalah. Penggabungan antara nubuwah dan risalah nastafidu minhu. Kita ambil faedah darinya annahu nassun 'ala nubuwah. Bahwasanya itulah nas ketetapan atau sesuatu yang menetapkan atas kenabian tersebut. Paham belum nih? Naam. Walau itu sirah. Kalau seandainya dicukupkan, meringkas saja mencukupkan ala risalah, mencukupkan lafaz risalah, lam nastafid makna nubuwah. Kita tidak bisa mengambil faedah makna kenabian situ illa antarikil luzum. Melainkan apa? Dalam bentuk kelaziman. Jadi kalau Al-Imam Al-Baiquni mengatakan wa khairin khairin khairi rasulin. Naam. Khairi rasilin rasulin ursila. Lafaz seperti itu. Paham ya? Naam. Abda'u bilhamdi musallian ala Muhammadin khairi rasulin ursila. Kalau seperti itu, berarti nanti harus pakai apa menunjukkannya? Harus pakai tariqah luzum. Keharusan yang lain rasul nabi. Tapi sekarang dipisah langsung. Khairin nabiin ursila. Nabi plus rasul. Lebih gamblang enggak? Lebih gamblang. Paham atau bingung? Ini tidak sulit tapi rumit. Nah, perlu diperhatikan. Allah musta'an. Paham belum ini? Nah, sekarang kan Al-Imam al baikuni mengatakan apa? Nabiin ursila. Nah, dengan lafaz Nabiin ursila itu tambah jelas enggak? Tambah jelas nabi plus rasul itu loh. Kalau seandainya beliau mengucapkan khairi rasulin ursila itu sudah sudah cukup karena rasul itu nabi, tapi dengan apa? Dengan dalalatul uzum. Paham ya? Eh, keharusan yang namanya rasul harusnya nabi itu loh. Keharusannya itu pasti nabi itu. Nah. Kita lihat di sini. Naam wa kaunul lafdzi dalan 'alal ma'na bin dan keadaan sebuah lafaz itu menunjukkan atas makna dengan nasnya dengan sendirinya lafaz tersebut aula lebih pantas lebih afdal min kaunihi dalan bistilzamihi daripada apa daripada keadaan sebuah lafaz menunjukkan tapi dengan cara istilzam keharusan tadi yang namanya rasul harusnya nabi paham ya tapi lebih gamblang kalau seandainya apa langsung dikatakan nabi dan rasul paham ya nabi sekaligus rasul karena fi hadis Al-Bara bin Azib sebagaimana hadisnya Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, "Inda ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu du'aun naum." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada dia doa an-naum, doa untuk tidur. Falamma al Bara, ya, falamma al Bara bin Azib, kemudian ketika eh, Bara bin Azib mengulang-ulang doa tersebut, ad-du'a qala amantu bi rasulika alladhi Naam alladhi ursilta. Aku beriman dengan kerasulanmu yang engkau telah diutus. Faqala lahun nabiyyu sallallahu kemudian Rasulullah mengatakan, "La qul wa bi nabiyyika alladhi ursilta." Nah, kata Rasulullah, "Enggak, ucapkanlah apa? Dan dengan kenabianmu yang engkau diutus." Kenapa? Kalau lebih, lebih gamblang. Karena apa? Karena di situ nabi plus rasul gitu lafaznya. Paham belum? Tapi kalau wa bi rasulika alladhi ursilta seperti ini bagaimana? Kan Rasul saja. Nanti penunjukannya dengan luzum. <laughs> perhatikan Li Li'ajli an takuna dalalatu 'ala nubuwah dalalatun nasiyah. Kenapa Rasulullah mengatakan la tidak ucapkanlah wa bi nabiyyikal ladzi ursil dan nah barakallahu beriman dengan kenabianmu yang ursil yang kau diutus. Paham ya? Kenapa seperti itu? Dikarenakan dalam rangka agar penunjukan tersebut, penunjukan atas kenabian tersebut, penunjukan yang nasiah secara nas gitu loh. Nabi ursil, ya kan? Wa bi nabiyyika alladhi ursilta. Nah, hada min jihatin. Ini dari satu sisi. Wa min jihatin ukhra, dari sisi yang lain. Annahu bahwasanya idza qala khairur rasulin perhatikan ya, kalau seandainya Al-Imam Al-Baikuni mengatakan dengan lafaz Abda'u bilhamdi musallian ala Muhammadin khairi rasulin. Khairi rasulin ursila bukan khairi Nabiin ursila. Perhatikan. Apa yang terjadi? Wa mijiatin ukhra annahu idha qal Dari sisi yang lain bahwasanya kalau seandainya Al-Imam al baikuni mengatakan khairi rasulin, fa inna labdar rasul yashmal ar-rasul al-malaki wa huwa Jibril alaihissalam. Ini saya akan mencakup apa? Mencakup rasul yang sifatnya malaikat. Eh, paham ya? Karena malaikat juga rasul enggak? Rasul. Dalilnya mana barakallahu fikum Sufyan? Dalilnya mana bahwa malaikat juga rasul? Akhfauzan. Malaikat rasul bukan? Rasul dalilnya mana? Hmm? Rasulin Karim. Mana? Mana? Itu juga benar, cuman ada yang nas. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa salata ruba. Paham ya? Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan. Itu yang telah menjadikan para malaikat rusulan sebagai utusan-utusan. Cuman rasul di mana penduduk bumi atau langit? Langit. Adapun rasul pertama kali yang diutus di penduduk bumi adalah siapa? Nuh alaihissalam. Pernah biadam di mana? Mana nih? Rasul pertama kali diutus muka bumi ini Nuh alaihissalam. Nabi Adam? Eh? Eh, wali annahu kana lam yakun rasulan. Wa ma yakunu nabiyyan. Paham ya? Nah, Perhatikan bedakan ya. Jangan sampai keliru ya. Jadi rasul nam awalu rusulin atau awalu rasulin ursila ila ahli ardh itu siapa? Nuh alaihissalam. Rasul yang pertama kali diutus ke penduduk bumi adalah Nuh alaihissalam. Ya, na'am. Atau awal rasulin ursal yang diutus adalah Nuh alaihissalam pada penduduk bumi. Adapun penduduk langit, para malaikat juga rasul. Dalilnya tadi itu. Paham ya? Ja'ilil malaikati rusulan uli nasal nasallallahu alaihi Yang memiliki sayap enam, ada yang dua-dua, ada yang tiga-tiga, ada yang empat-empat. Paham ya? Malaikat Jibril alaihissalam berapa sayapnya? Enam ratus sayap bayangkan itu. Enam ratus sayap, enam. Jadi itu termasuk kelebihan tersendiri. Perhatian sini, dikarenakan lafadz Rasul itu mengandung atau mencakup ar-Rasul malaki. Rasul yang sifatnya malaikat, wa Jibril alaihissalam itu malaikat Jibril. Wa ar-Rasul al-bashari dan juga mencakup juga Rasul dari kalangan manusia, bahwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakin akan tapi kata beliau, ala kulli hal atas berbagai macam keadaan Eh, fi kalam muallif pada ucapan muallif kalimatu Muhammadin lafaz Muhammad na'am takhruj minhu Jibril mengeluarkan dari kalimat tersebut adalah Jibril alaihissalam kenapa karena Muhammad manusia atau bukan manusia kata Rasulullah ana basharun mislukum kata Rasulullah ana basharun mislukum aku manusia biasa seperti kalian cuman perbedaannya apa dengan kita barakallahu fikum kalau nabi kita Muhammad SAW adalah nabi dan juga rasul diberikan keutamaan tersendiri tapi dari segi kemanusiaan manusia biasa terkadang juga sakit am ya? tertimpa sihir juga kan nah kemudian juga tidur sana nah barakallahu fikum tapi dari sisi keutamaan nubuah dari sana tentunya lebih afdal nah barakallahu fikum itu wal alif fi qawli ursila yusammiha al ulama aliful itlaq ay itlaqur rawi Nah, ini perhatikan lafaz ursila ini dinamakan para ulama, ulama balaghah dan semisalnya atau ulama arud yang membahas masalah ilmu pantun atau puisi dinamakan aliful itlaq ai itlaqur rawi dalam rangka untuk apa? meluruskan atau dalam rangka untuk apa? Naam menyesuaikan susunan bangunan pantun tersebut biar rapi. Paham ya? Biar rapi barakallahu fikum. Naam. Seperti itu.